Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din 'azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Al-Syeikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala yang mana matanya itu matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karya seorang imam siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala siapa namanya siapa kunyahnya? Al-Anam apa Abu Zakaria eh, Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Naam. Jadi upayakan dihafal ya taumatannya, matannya. Eh, kemudian juga yang mensyarah itu termasuk perkara yang penting karena nanti suatu ketika ada anu ditanya tahu apa kitab yang dibahas, kita katakan kitabnya adalah Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Pensyarahnya Syekh Salih Al-Fauzan hafidhahullah taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala wali muslimin. Kemarin kita membahas masalah dan para pemimpin. Nah, nasihat untuk segenap para pemimpin kaum muslimin. Nah, kemarin sudah kita baca barakallahu fikum. Kemudian sekarang lanjutannya Maksudnya para pemimpin kaum muslimin adalah orang-orang yang memegang urusan kaum muslimin atau orang-orang yang memegang na barakallahu fikum urusan rakyat sipilnya. Kata beliau wa kadzalika minan nasihati limulatil umur. Itu ya. Nah, dan seperti itu pula termasuk bentuk nasihat kepada para pemimpin maksudnya memegang urusan kita maksudnya para pemimpin munasahatuhum an ba'dil akhta'il lati tahsulu menasihati mereka dari sebagian kekeliruan-kekeliruan yang terjadi kalau memungkinkan empat mata. Paham ya? Tapi kalau nggak memungkinkan bagaimana melalui wakil-wakilnya atau menterinya. Kalau tidak memungkinkan melalui murasalah SMS atau mungkin nulis surat. Kalau seandainya tidak juga digubris, tidak dipedulikan, cukup kita mendoakan. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada mereka. Paham ya? Atau kita doakan secara umum nasallaha an yusliha umura ulati umurina. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Kita berdoa ya Allah, semoga nam memperbaiki keadaan-keadaan para pemimpin kita. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini wala ya'lamuna anha yang mereka para pemimpin tersebut tidak mengetahui kalau terjadi kekeliruan. Jadi termasuk bentuk menasihati para pemimpin adalah menasihati mereka ketika terjadi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang mereka tidak tahu kalau itu keliru apa maksudnya ya ini kalau memungkinkan dan ada sarana untuk mengarah ke sana adapun kalau yang dikenal dengan menyampaikan aspirasi rakyat keluhan rakyat dengan cara demonstrasi itu bukan menasihati itu justru apa membuat kerusakan keonaran turun di jalan raya teriak-teriak paham ya Allahul musta'an Nah, bukan solusi tapi tapi apa? Tapi polusi, kotoran yang harus kita hindari. Sudah kami sebutkan berkali-kali, ahlu sunnati wal jamaah sangat anti yang namanya apa? Demonstrasi. Nah, demonstrasi turun ke jalanan, laki-laki perempuan, terkadang sholat jamaah pun ditunda gara-gara demo tadi, Allah musta'an. Nah, kita harus berhati-hati barakallahu fikum karena demonstrasi merupakan salah satu benih-benih pemikiran apa? Khawarij, pemberontakan. Walaupun mereka nggak mengatakan kami khawarij, tapi termasuk benih-benih dan pemikiran khawarij di antara demonstrasi tadi itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ikhwan fi din, a'azzani wa azakumullah, fayuballaghuna biha in kanat min ghairihim. Maka hendaknya disampaikan dengan nasihat tersebut, dan disampaikan apabila dari yang selain mereka. Maksudnya bagaimana disampaikan? Mungkin disampaikan secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Maaf salah ya atau dengan doa kalau seandainya kita tidak bisa ketemu langsung. Karena sangat sulit apalagi kita rakyat sipil istilahnya. Rakyat sipil bawahan, kita juga bukan RT, bukan RW, bukan pula kadus, bukan pula kades, eh, bukan juga samet bupati, bukan menteri, bukan gubernur, kita rakyat sipil. Jadi kalau ngomong aja belum tentu didengar gitu ya. Nah, boro-boro apa istilahnya? direspon. Allah musta'an. Yang jelas kita bisa mendoakan. Kita doakan semoga pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya kalau mendapatkan hidayah di atas tauhid dan sunnah itu enggak mau jadi pemimpin. Paham ya? Kalau orang pernah jadi pemimpin, sudah mendapatkan hidayah as-sunnah, itu jarang sekali dia mau jadi pemimpin lagi karena berat jadi pemimpin itu. Berat. Nah, banyak perkara-perkara yang ditabrakan. Karena pemimpin yang antum saksikan di Indonesia ini undang-undangnya apa kira-kira? Dasar enggak? Undang-undangnya dasar enggak? Dasar. Undang-undang dasar maksudnya ya. Bukan Al-Qur'an was sunnah. Bukan Al-Qur'an was sunnah. Ude. Nah, susahnya di situ. Makanya alhamdulillah nah belum lama terjadi ikhwah kita yang semula menjadi pemimpin sekarang turun. Turun dari jabatannya. Nah, barakallahu fikum mengatakan bahwasanya pemimpin itu berat. Memang berat. Padahal dia baru RT. Paham ya? Baru RT, Pak RT di kampung itu turun jabatannya dia. Nah, melepaskan diri dari jabatannya, enggak mau jadi RT lagi. Berat. Karena terkadang kalau pemilu harus ikut andil. Paham ya? Terkadang juga barakallahu fikum eh, banyak faktor-faktor yang harus dia langgar. Nah, anak anak ucapkan alhamdulillah antum sudah turun jabatan jadi apa? Jadi pemimpin RT. Sekarang antum nah barakallahu fikum secara tidak langsung sudah langsung menjadi pemimpin rumah tangga. Paham ya? Memimpin dulu rumah tangganya itu. Allah musta'an. Yang jelas barakallahu fikum, pemimpin itu perkara yang berat. Pemimpin itu perkara yang berat, bukan perkara yang sepele. Karena nanti dia dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian, setiap kalian itu pemimpin dan nanti masing-masing pemimpin dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin, rakyat sipilnya. Kenapa? Enggak diajarkan tauhid. Kenapa? Nah, engkau menelantarkan rakyat sipilnya, mengambil harta rakyat sipilnya atau yang semisalnya. mahum soalnya ya? Ya, nah, kita lanjutkan perhatikan baik-baik. Wa in minhum kalau seandainya terjadi kekeliruan tersebut sumbernya dari mereka, yubayyanu lahum khata'uhum fiha. Kalau ternyata orang yang nasihat itu termasuk juga dari kepemimpinan, maksudnya dari barisan mungkin menteri atau semisalnya, maka dijelaskan pada mereka kekeliruan mereka yang ada di dalamnya. Walakin la yakunu hadza fil majalis aw 'alal manabir, tapi yang seperti ini jangan sekali-kali kalau mentakyin menyebutkan orangnya itu jangan sekali-kali di majelis atau di mimbar-mimbar. Paham ya? Dengan mentakyin orangnya misalkan presiden fulan seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Jangan. Ini termasuk apa? Termasuk bentuk pemberontakan. Paham ya? Tapi kalau kita ingin menasihatkan secara umum enggak masalah. Pemimpin yang adil seperti ini kriterianya. Pemimpin yang zalim seperti ini bentuknya misalkan. Tanpa menyebutkan apa? nama per individu. Maksudnya ya, tapi kalau menyebutkan nama per individu di majelis atau di mimbar-mimbar yang mungkin antum saksikan biasanya mendekati pemilu, nah barakallahu fikum sangat disayangkan sekali. Khutbah pertama isinya masalah politik, khutbah kedua isinya juga masalah politik. Politik yang apa? Yang tentunya tidak syar'i gitu ya. Nah, dorongan anjuran untuk mencoblos partai tertentu. Seperti itu biasanya. Antum saksikan di masjid-masjid umum yang mereka jauh dari agama karena rebutan apa? kursi. Allahu musta'an. Innama hada yakunu bainan nasihi wa baina walil amri. Hanya saja nasihat ini terjadi antara orang yang menasihati dan antara pemimpin tersebut. Mahum salah ya? Naam, min afdalil jihad apa? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Termasuk jihad yang paling afdal adalah ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, ketemu langsung enggak masalah. Mungkin tetangga kita, "Assalamualaikum, Pak pemimpin." Anda telah keliru dalam masalah seperti ini seperti ini. Jadi yang benar adalah seperti ini. Kalau ketemu langsung bisa, silakan. Tapi biasanya yang namanya pemimpin itu dikawal. Dikawal di eh, ada pengaman-pengamannya, bodyguard-bodyguardnya itu. Nah, barakallahu fikum. Kita kadang susah sekali ketemu aja susah. Oleh karena itu kalau susah seperti itu melalui wakil-wakilnya. Kalau nggak mungkin juga melalui bawahnya, nggak mungkin sama sekali berdoa. Paham ya? Berdoa barakallahu fikum yang sudah kami jelaskan berkali-kali eh Enam ungkapan para ungkapan seorang ulama ahlus sunnah. Nah, yaitu ungkapan Imam Al-Fudail Ibn Iyad, na'am rahimahullah, apa kemarin itu? Naam, "Lau 'alimtu annani da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Itu ingat-ingat ya. Kalau seandainya aku tahu aku punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini aku akan serahkan untuk mendoakan pemimpin. utama siapa tadi? Al-Imam Fudail Ibnu Iyad. Naam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya aku tahu punya doa yang dikabulkan, niscaya doaku ini akan aku serahkan kepada para pemimpin untuk mendoakan pemimpin. Nanti insyaallah kita akan lewati juga barakallahu fikum Dan semakna. Allah musta'an. Maafun soalnya ya, jangan menjadi orang-orang yang suka nah manas-manasin, eh? Ayo kita gerakkan, ayo kita demo, ayo kita ini dan itu. Allah musta'an. Karena Asar pengaruh demonstrasi ini bukan hanya di kepemimpinan yang pusat saja. Terkadang masuk ke desa-desa kampung-kampung. RT aja di demo. Paham ya? RT di demo, bayangkan ya, turunkan RT RT 4, turunkan RT 5, di demo. Allah musta'an. Gara-gara apa? Gara-gara RT-nya ngaji, kenal dakwah salafiyah, keluarganya bercadar, akhirnya demo oleh masyarakat. Bayangkan tuh. Demonstrasi itu rusak intinya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya imma musyafahatan atau secara langsung musafahah bertatap muka mulut ke mulut apa artinya langsungan wa imma kitabatan atau dengan cara SMS tulisan ayo na'am wa imma bi an yusya man yattasilu bihi atau dengan cara mewasiatkan na'am kepada orang yang menelpon atau berhubungan dengannya wa yunabbihahu 'ala dzalik kemudian memperingatkan padanya maksudnya bagaimana kalau ada orang yang suka nelpon bisa berhubungan langsung dengan pemimpin, kita sampaikan, tolong sampaikan nasihat ini kepada si pemimpin misalkan. Mahu Allah ya, adapun membongkar atau menyebutkan kejelekan-kejelekannya secara ta'yin personil tertentu disebutkan namanya di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, ini termasuk bentuk pemberontakan. Lalu terus bagaimana Ustaz cara menasihati kalau kita eh, khutbah misalkan secara umum, secara umum kita sebutkan kriterinya pemimpin yang apa? Yang selamat, ada pemimpin yang adil kan itu, pemimpin yang jujur, yang amanah, tidak menyakiti rakyat sipilnya, tidak mengambil harta rakyat sipilnya, seperti itu. Adapun kalau per individu, presiden ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, ah, Allah musta'an. Jangan. Karena apa? Karena itu nanti dikhawatirkan masuk dalam pemberontakan secara halus. Allah musta'an. Akhirnya kan membuat apa? Membuat masyarakat yang mendengar itu ter, terpancing, panas berontak, kudeta dan semisalnya Allahu musta'an. Sangat disayangkan barakallahu fikum. Falaisa minan nasihati liwulatil umur al-kalamu fihim fil majalis. Bukan termasuk bentuk nasihat kepada para pemimpin membicarakan mereka di majelis-majelis. Apa maksudnya ya? Membicarakan secara apa ini? Secara takyin. Adapun kalau secara umum enggak masalah, secara umum. Nah, sekarang kita berada di kepemimpinan pemerintahan yang penuh dengan huru hara misalkan penuh dengan kerusakan. Semoga Allah taala membenahi, memberikan hidayah kepada pemimpin kita enggak masalah. Tapi kalau per individu, sifulan, eh, si fulan, si alan, sebutkan nama-namanya seperti itu dalam majelis, jangan. Paham ya? Kurang tepat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau secara umum enggak masalah. Secara umum semua dalil umum lafadznya. Nah, mengenai apa? kriterinya pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur atau yang semisalnya. Allah musta'an. Falaisa minan nasihati limulatil umur al-kalamu fihim fil majalis au bukan termasuk nasihat kepada pemimpin berbicara membicarakan mereka di majelis-majelis au atau yang selain itu. Nah, li'anna nahada dikarenakan yang seperti ini minal ini mulatul umur termasuk bentuk pengkhianatan terhadap para pemimpin. Hati-hati para fikum. Pemimpin itu bukan perkara yang ringan dan berat. Paham ya? Yang paling utama yang kita andalkan adalah bagaimana kita semuanya kelak atau nanti atau kalian yang suatu ketika akan memimpin rumah tangga, pimpin baik-baik. Karena pemimpin yang paling bagus, yang paling utama yang harus dia pimpin adalah rumah tangganya. Menjadi kepala rumah tangga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Antum sekarang mungkin sudah punya rumah, tangga belum punya. Paham ya? Nanti kalau sudah berumah tangga, barakallahu fikum, berat yang antum pimpin. Eh, ada istri, ada anak. Oleh karena itu sebutkan dalam ungkapan Mantazawajah tazawwaja rakibal raqibal bahra. Barang siapa yang sudah menikah, bagaikan orang yang mengarungi samudra. Karena samudra lautan itu ada ombak. Ombak itu ada yang besar. Dia seakan-akan terombang-ambing karena ombak. Kalau dia nggak sabar, kena ombak, tenggelam dia bersama ombak tersebut. Maksudnya, terkadang di dalam pernikahan itu istri, anak itu menjadi fitnah. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka. Paham ya? Istri misalkan menghalang-halangi untuk kita mencari ilmu. Fitnah nggak? Fitnah. Anak misalkan menghalang-halangi kita untuk hadir majelis ilmu. Fitnah. Paham ya? Oleh karena itu Allah Taala sudah menyebutkan dalam al quran Al Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum" Naam, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Artinya apa? Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu adalah musuh buat kalian. Hati-hati dengan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa dikatakan musuh dalam selimut. Nah, seakan-akan dia keluarga kita sendiri tapi menghalang-halangi. Mau berinfak sedekah dihalang-halangi jangan. Kita belum kaya ini. Nanti kalau udah kaya bersedekah, istri menghalang-halangi suaminya. Anak misalkan, "Abi, enggak usah talem, enggak usah talem dulu." Eh, kita ini pengen ini, pengen itu anaknya yang sebagai penghalang misalkan jangan. Paham ya? Upayakan kita justru mendidik keluarga, istri dan anak agar apa? Ikut kepada jalan yang benar Nah, dan jangan sekali-kali suami ini sekedar gambaran antum ke depannya, jangan sampai disetir oleh istrinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Karena kalau keluarga itu kalau yang nyopir adalah perempuan, hancur biasanya. Tapi upayakan seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga yang menyopir, yang apa? Yang mengatur semua kehidupan rumah tangga barakallahu fiikum. Sekarang alhamdulillah antum masih bujangan, bersyukur masih ada kesempatan. Nah, barakallahu fiikum Enggak perlu antum ragu-ragu nanti kalau kita lama belajar nanti enggak laku-laku insyaallah. Namanya biidznillah. Nah, barakallahu fikum yang jelas antum harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu harus miliki barakallahu fikum. Karena apa? Karena seseorang diangkat derajatnya itu karena apa? Ilmunya. Enggak perlu khawatir, usia masih muda, masih belasan tahun. Ya kan? Antum semuanya kan masih belasan tahun. Kecuali ini kecualikan. Paham ya? Allah musta'an. Yang jelas apa barakallahu fikum wa semangat dalam belajar Semangat dalam belajar insyaallah باذنillah nah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan. Jadi perhatian baik-baik, pemimpin yang paling utama yang dia harus bisa menguasainya adalah memimpin rumah tangga tadi memimpin rumah tangga. Jangan pikirannya memimpin negara, ha? memimpin desa, memimpin provinsi, memimpin yang lainnya, mau jadi gubernur, bupati, keluarganya berantakan. Jangan, berbahaya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa in kana 'indahum taksirun falaysa minan nam. Wa in kana 'indahum taqsirun walaupun nah mereka memiliki kekurangan, tapi jangan jangan dengan, jangan dengan cara apa disebutkan di majelis-majelis tersebut. Falaysa min nasihati an tusyahhira bi akhta'ihim 'indan nas. Bukan termasuk bentuk nasihat engkau menyebarkan menyebarkan kekeliruan-kekeliruan mereka di hadapan manusia presiden kita sekarang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, enggak usah ikut-ikutan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah lebih baik diam kalau sudah berbicara dengan presiden. Maksudnya kalau sudah mengatakan pemimpin dengan takyin presiden fulan sekarang seperti ini, seperti ini enggak usah ikut-ikutan sudah. Kita doakan semoga dapat apa? Hidayah. Terus selesai. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah antum di sini belajar enggak ngerasakan yang namanya harga naik. Paham ya? Antum santai aja. Beli apa? Beli makanan di apa namanya itu? warung kucing, nah murah sekali. Ya, ribu sudah dapat satu bungkus nasi. Eh, orang-orang yang atas-atasan bingung, wah ini harga naik, ini harga naik. Antum santai aja, enggak naik-naik harganya. Paham ya? Karena antum juga cuma dikasih uangnya itu. Allah musta'an. Yang jelas kita semuanya barakallahu fikum pemula, Nah, kita enggak perlu ikut-ikutan. Insya Allah taala kalau yang namanya ahlus sunnah, harga naik pun enggak naik itu enggak terasa Insya Allah. Kalau dia itu istiqamah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum terjun ke eh, dunia, nah kalau parlemen, lembaga, organisasi akan terasa. Wah, sekarang bawang putih harganya mahal. Bawang merah harganya mahal. Kalau hal sunnah di majelis di pondok ya, kalau lah kalau Rasul Hajar banyak dihafal. Enggak peduli ini mau naik atau enggak naik, enggak peduli. Pengennya yang penting sudah beli yang sudah jadi selesai. Paham ya? Enggak ada pikiran ini harganya mahal, harganya itu. Paham ya? Bismillah insyaallah taala tenang barakallahu fikum. Yang jelas majelis ilmu adalah majelis untuk menenangkan hati. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah insyaallah. Tidaklah sekelompok kaum itu berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala melainkan apa? ketika mereka membacakan Al-Qur'an, saling mengajarkan kalau Allah, kalau Rasul, akan turun kepada mereka ketenangan. Antum sekarang di majelis, tenang enggak antum? Kalau di pasar mungkin bingung karena Wah, ramai banyak orang warung bagian ribut. Paham ya? Tapi kalau di majelis, alhamdulillah tenang. Ini banyak yang menyaksikan, banyak yang merasakannya barakallahu fikum. Berbeda keadaannya kalau di luar sana, di pasar, di jalan raya, ribut. Tapi kalau di majelis, Masya Allah. Karena yang antum dengarkan kalau Allah, kalau Rasul. Alhamdulillah, kita lihat berikutnya. Falaisa minan nasihati an tusyahhira bi akhta'ihim 'indan nas li'anna hadha yajurru syarran. Karena yang seperti ini menyebutkan kekeliruan-kekeliruan para pemimpin di hadapan manusia menghantarkan kepada kejelekan. Akhirnya apa? Menghasung, memanas-manasi rakyat sipil, akhirnya mereka terjun ke lapangan, ke jalanan teriak-teriak. Teriak-teriak ya, turunkan apa harga apa kemarin? Harga bakwan. Allah musta'an, turunkan harga ini. Yang jelas banyak bicara. Allah musta'an, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Balin nasihatu antu balighahum in istata'ta dzalik. Bahkan yang namanya nasihat engkau menyampaikan kepada mereka secara langsung kalau mampu. Au tuballighahum bil wasitah atau engkau menyampaikan kepada mereka dengan perantara, menterinya, wakilnya. Eh, barakallahu fiikum. Intinya bawahan-bawahannya. Naam. Fa in ajazta an iblaghihi mubasharatan kalau seandainya engkau tidak mampu menyampaikan kepada mereka secara langsung, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kamu tidak mampu untuk menyampaikan kepada mereka secara langsung, au bil wasitah atau dengan cara perantara, fa innal wajiba antas kutali anak ma'dzur. Yang wajib justru diam karena kamu dapat uzur itu loh. Paham ya? Enggak bisa sampai kepada atas, saja kita diam. Tapi jangan jangan lupa apa mendoakan. Doa itu penting sekali barakallahu fiikum. Naam. Amma man yatakallamu fi sya'ni umur indan nas, adapun orang yang berbicara eh, mengenai kepentingan para pemimpin di hadapan manusia wa indal a'da dan di hadapan musuh-musuh, wa indal khusum dan juga di hadapan orang-orang yang membencinya, fa hadza yajurru syarran. Yang seperti ini akan mengarahkan kepada kejelekan. Antum saksikan ketika mendekati apa? pemilu, pemilihan umum. Eh, orang-orang eh, sudah ribut mereka Wah presiden ini seperti ini, seperti ini, ini nanti kalau jadi semuanya gratis, motor pun gratis misalkan. Omongannya kayak gitu. Tapi ketika jadi lupa. Allah musta'an. Yang namanya politik seperti itu. Politik itu ada dua kemungkinan, politik yang syar dan politik yang khair. Politik yang syar itu politik yang tidak syar'i, yang dibangun di atas hawa nafsu dan eh, suap menyuap. Paham ya? Tapi kalau politik yang syar'i, eh, aslinya syar'iyah itu yang sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Antum sekarang duduk di majelis, main politik atau enggak antum? Main politik. Antum main politik mengatur waktu itu politik namanya. Coba kalau antum enggak bisa ngatur waktu, sudah waktunya taklim antum masih di luar sana. Paham ya? Karena antum enggak bisa ngatur waktu tadi. Itu namanya politik, siasat. Eh, siasat. Politik kan siasat, mensiasati. Apa maksudnya ya? Nanti jam 9 ada muhadarah. Wah, antum padahal posisi belum cuci baju, belum makan juga. Nah, mainlah politik dia. Wah, kalau begini berarti tak cuci sekarang, makan sekarang, jam 9 sudah siap. Politik enggak itu? Politik, siasat. Harus harus pandai-pandai seperti itu ya. Paham ya? Ayo na'am barakallahu fikum harus pandai-pandai berpolitik. Politik yang syar'i. Na'am barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Na'am barakallahu fikum, kita lanjutkan apa yang disampaikan Syekh Shalal Fauzan, bagus sekali nasihatnya. Wa yufarriqul ummah akhirnya apa? Menghantarkan untuk menjadikan para umat itu atau umat itu bercerai-berai, berpecah belah walaysa minan nasihat dan bukan termasuk nasihat. Yaitu apa? Menyebarkan, membeberkan kesalahan-kesalahan pemimpin di Na'am barakallahu fikum di majelis umum. Bal huwa minat ta'lib 'ala wulatul umur dan wa huwa ashaddu anwa'il ghibah. Dan itu merupakan perkara yang apa? Na'am barakallahu fikum e, perkara yang sangat tidak diperkenankan. Nah, maksudnya perkara yang apa? Perkara yang menghibai ya, menghibai para pemimpin wa wa asaddu anwa'il ghibah yang mana perbuatan tersebut membeberkan menyebutkan kekeliruan-kekeliruannya di halayak ramai dengan mentakyin per individu fulan atau alan dari pemimpin maka merupakan ghibah yang paling parah ghibah yang paling parah Allahu musta'an liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'na al dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan makna ghibah atadruna Mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nam dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu pada perkara yang dia membenci kalau mendengar. Zikruka akhaka yakrah. Menyebutkan saudaramu di hadapan orang lain dengan perkara-perkara yang kalau seandainya dia dengar, dia benci. Si fulan itu pinter tapi matanya picak, misalkan. Jadi ngejek dia. Si fulan itu eh, hafalannya kuat tapi kalau jalan pincang misalkan. Jadi dia ngomongnya ke orang lain, bisik-bisik gitu loh ya. Nah, orang itu kalau dengar dia marah. Itu termasuk ghibah, hati-hati barakallahu fikum. Ghibah itu bagaikan apa? Bagaikan makan apa? Makan bangkai saudaranya sendiri. Oleh karena itu hindari yang namanya ghibah barakallahu fikum karena ghibah akhirnya ujung-ujungnya menghantarkan kepada sesuatu yang lebih parah yaitu namimah. Namimah itu apa namimah itu? Mengadu domba. Paham ya? Mengadu domba. Datang ke si A, si A antum kata si B itu pendek kecil hitam. Barang si A itu, si A marah. Siapa yang bilang? Eh, yang bilang itu eh, si, si B katanya. Ini yang mengadu yang C tadi ya. Afan misalnya A sama C lah Afan. A sama C diadu oleh B ini. B datang ke A, si A. Kenapa? Antum kata si C itu hitam pendek kecil katanya. Akhirnya yang A ini marah, oh, siapa bilang itu kurang ajar itu misalkan. Akhirnya si C, si B tadi ngomong ke si C, si C Katanya antum tuh panjang seperti kayu katanya. Wah, ngajak gitu. Akhirnya apa? Antara C dan A ribut. Wah, kelahi. Itu namanya mengadu domba namanya. Maksudnya hati-hati seperti itu. Hati-hati karena namimah termasuk apa? Termasuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak masuk surga secara langsung. La yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga secara langsung orang namam pengadu domba. Mahum soalnya ya. Allahul musta'an. Berikutnya Hada ma'amatin nas. Ini bersama apa? Bersama keumuman manusia. Fakaifa bibulatil umur. riba, riba kepada semua manusia aja dilarang, maka bagaimana kalau seandainya menggibahi para pemimpin? Walai sahada dan mungkar. mungkar? Ini bukan termasuk bentuk mengingkari kemungkaran. Kama yaqulu ba'dhum sebagaimana yang diungkapkan sebagian mereka hada huwal munkarun nafsuh ini adalah kemungkaran seradatnya. Hmm membeberkan, menyebutkan kesalahan-kesalahan pemimpin secara terang-terangan di hadapan halayak ramai, apalagi mentakyin per individu, inilah yang namanya kemungkaran itu maksudnya itu. Hati-hati. Ahlus sunnah enggak perlu ikut campur. Nah, kita lihat at-tashhiru bihim fil majalis yaitu membuat mereka masyhur menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka di majelis-majelis fa ingkarul munkar lahu turukun ingkar munkar itu ada beberapa cara ada cara-caranya ada jalan-jalannya. Ingkar mungkar ma'al mulaqi antu sila ilahi munasiyah Mengingkari kemungkaran yang terjadi yang ada pada pemimpin itu dengan cara apa? Engkau menyambungkan menyampaikan kepada mereka nasihat bi ayyi dengan jalan manapun, dengan cara bagaimanapun. ada ingkar mungkar. Ini yang namanya ingkar mungkar. maksudnya ya? Mungkin SMS secara langsung atau yang semisalnya. Intinya apa? Menyampaikan. Bukan apa? Bukan dengan cara yang kami sebutkan tadi bukan dengan cara disebutkan yang layak rami atau semisalnya amma idza ajazta an dzalika fa innaka kalau seandainya kamu enggak mampu enggak eh, mampu untuk menyampaikan tadi maka engkau diam li anaka ma'dzur karena engkau dapat udur, eh, dapat alasan yang syar'i karena enggak mampu karena enggak mampu barakallahu fikum. Wala tatakallam fihim, jangan sekali-kali engkau bicarakan mereka watakul hada ingkal mungkar Bicarakan pem, kejelekan pemimpin di hadapan orang ramai, kemudian mengatakan ini adalah ingkar mungkar katanya. Jangan. Hadalah la yudhi syai'an. Seperti ini enggak akan apa? Enggak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Bal hada yazidhum hikdan. Yang seperti ini justru menambah pemimpin itu semakin dendam. Bayangkan orang-orang IM, Ikhwal Muflisin, paham ya? Yang digelari yang umumnya dinamakan Ikhwal Muslimin, itu kalau mereka demonstrasi itu terkadang nggak ada batasannya mereka, membuat pemimpin semakin dendam. Akhirnya dibalaslah dengan senjata-senjata. Yang terjadi peperangan di Yaman, di Suria, di Palestina, itu semuanya nggak terlepas dari apa campur tangannya orang-orang Iran. Pandai malas sih? ayo maju ke depan, serang mereka. Mereka pemimpin yang dolim, yang kurang ajar. Mereka menindas rakyat Naam ahlus sunnah, mereka menindas rakyat kaum muslimin misalkan. Akhirnya orang-orang bangkit, nyerang, orang-orang Iam mundur. Setelah itu mundur, digempurlah oleh oleh pemimpin tadi, dibombardir istilahnya. Ada yang, di, yang diserang dengan tank, dengan mortir, dengan basoka, banyaklah orang meninggal dunia. Disitulah yang bikin huru hara. Yang anda saksikan langsung ketika di demat, itu awal mulanya sebab peperangan itu tidak terlepas dari campur tangan orang-orang IM. Nah, melakukan pemberontakan, minta bantuan ini dan itu. Ujung-ujungnya kalau sudah menyala, api itu nyala, sama mereka tinggal pergi. Udah, bakar kemana-mana sudah. Maksudnya bagaimana? Peperangan sudah tidak terkontrol lagi. Yang awal mula membuat gaduh atau membuat ribut tadi orang IM. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am, Allah musta'an. Karena mereka pengennya berkuasa tapi, dengan cara tadi itu, manas-manasin, hamasyun, bikin orang itu panas. Wah, kemudian setelah itu bangkit, yang bangkit ini nanti diterlantarkan. anda yakin itu diterlantarkan. Orang-orang yang mundur sudah yang dihantam nanti rakyat sipil yang tidak ber tidak bersalah. Allahumma musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya kata beliau di sini wa yaziduhum ghaidan dan akan menambah mereka apa? rasa marah. Ala ra'iyatihim, marah terhadap rakyat-rakyat mereka. Fatahsulul mafasid, akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan. Apa maksudnya ya? Harga dinaikkan, BBM harganya bukan naik, harganya barakallahu fikum apa BBM? Eh? Apa? Bahan bakar mentah? Eh bahan bakar minyak. Nah barakallahu fikum, bahan bakar minyak ya. Akhirnya macam-macam. Annahum yatasallatuna 'ala ad-du'at. Akhirnya mereka apa? Para pemimpin tadi karena sudah marah, sudah dendam, akhirnya apa? Nah, yang ditindas itu bukan hanya rakyat sipil biasa, para dai pun kena imbasnya. Wah, ini jangan-jangan yang menghalau ini yang membuat mereka demonstrasi alusunah. Ujungnya arahnya ke situ ujung-ujung ahlu sunnah ini suka membuat orang panas. Akhirnya apa? Pemerintah, pemimpin yang disalahkan ahlu sunnah. Seperti itu. Allah mustahil. Wa ala talabatul ilm. Akhirnya imbasnya pun juga mengena kepada apa? Para pencari ilmu. Dipersulit, dipersusah. Yatasallatuna alaihim bisababi hadzal kalam. Yang akhirnya pemimpin yatasallatun. Itu menguasai. Nah barakallahu fikum mereka dengan sebab apa? Ucapan ini tadi. Alladhi yuqalu wa yunshar. Ucapan yang diucapkan yang disebarkan. Fayajurru dzalika akhirnya perbuatan tersebut justru mengarah kepada syarran 'alal ummah. Mengarah kepada kejelekan terhadap umat ini. Hadza laysa minan nasihat di umur. Ini bukan termasuk bentuk nasihat kepada para pemimpin. Wala min ingkar mungkar, bukan pula termasuk ingkar mungkar. Allahumma musta'an hati-hati barakallahu fikum. Wa kadzalika minan nasihati li umur ad-du'a lahum bis Perhatikan penting sekali ini. Seperti itu pula termasuk nasihat kepada para pemimpin adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma aslih umurana wa umura ulama'ina wa umara'ina. Contohnya seperti itu. Ya Allah, perbaikilah perkara-perkara urusan kami dan urusan para pemimpin kami. Seperti itu enggak masalah. Doa. Nah, barakallahu fikum mendoakan yang ringkas tidak masalah li'anna salahahum salahun lil ummah karena baiknya pemimpin akan baik pula umatnya maksudnya ya kalau pemimpinnya itu bagus baik umat itu juga akan baik tapi kalau pemimpinnya misalkan suka korupsi enggak akan beda rakyatnya pun juga suka korupsi paham ya mengambil harta orang lain tanpa ada unsur kebenaran nah seperti itu Allah musta'an kita lihat Amma yad'u alaihim Adapun ini bedanya ya. Adapun orang yang mendoakan kejelekan untuk mereka, bedakan ad alaih sama ad-du'a lahu. Perhatikan dalam bahasa Arab ini, ad-du'a lahu itu mendoakan kebaikan. Ad-du'a alaih mendoakan apa? Kejelekan. Jangan keliru ya. Nah, dalam bahasa Arab itu dibedakan itu. Amal ladzi yad'u alaihim berarti apa? Ada pun orang yang mendoakan kejelekan untuk mereka, paham ya? Karena alaihim bukan lahum. Paham bedanya nih sama? Ewa, ini penting ini, jangan sampai nanti keliru mengartikannya. Adapun orang yang mendoakan kejelekan untuk mereka, li'anna ba'dun nas aw alladhi 'indahu ghairatun shadidatun ma'a jahlin yad'u 'alaihim. Karena sebagian manusia atau orang yang punya kecemburuan yang besar bersamaan kebodohan yang ada pada dirinya, dia akhirnya ujung-ujungnya mendoakan kejelekan. Semoga hancur, semoga gugur, semoga apa? nanti diganti pemimpinnya, diganti presidennya. Doakan kejelekan. Allahu musta'an. Li'anna ba'dan Enam kata beliau tadi karena sebagian manusia seperti itu. Hada laisa minan nasihat. Yang seperti ini bukan bentuk nasihat. Al-wajibu ad ulahum lahum Yang wajib mendoakan mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Wal istiqamah dan agar senantiasa istiqamah di atas agama yang benar. Yud'a fil khutab ini. Didoakan kebaikan untuk mereka ketika di khutbah-khutbah. Naam. Wa yud'a fil majalis bis dan didoakan juga untuk pemimpin tadi di majlis-majlis dengan kebaikan. La tamdahum bima laysa fihim. Jangan sekali-kali engkau memuji mereka pada suatu perkara yang tidak ada pada mereka. Laisal matlub annaka tamdahuhum aw tusni alaihim. Bukan yang diinginkan itu kamu mendoakan bukan yang diinginkan itu kamu memuji mereka atau menyanjung mereka bukan. Al matlub yang diinginkan yang diminta itu annaka tad'u lahum bis salah wal istiqamah wal hidayah. Ini yang diinginkan. Yang penting ini, yang penting itu bukan antum muji, masya Allah pemimpin kita seperti ini, seperti ini. Itu bukan yang diinginkan. Yang diinginkan adalah apa tadi? Engkau mendoakan mereka dengan kebaikan, istiqomah dan hidayah. Paham itu maksudnya ya? Semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka misalkan, semoga Allah SWT wa memperbaiki urusan mereka, seperti itu. insya Allah. Ewa eh, na'am. Kita tutup yang terakhir, walihada kan al-Fudail bin Iyad, ini yang anda sebutkan tadi. Oleh karena ini, dahulu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah Beliau mengatakan lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Ini dihafal ini ya. Sering muncul soalan ini, sering muncul yang punya kitab digaris enggak masalah, enggak digaris pun enggak masalah penting hafal. Paham ya? Yang penting hafal itu ya. Ini sering muncul soalnya. Al Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah mengatakan lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan. Kalau seandainya aku tahu bahwasanya aku punya doa yang dikabulkan, niscaya doa yang dikabulkan tersebut aku akan pakai, aku akan serahkan untuk mendoakan pemimpin. Maksudnya ya, seperti itu perhatikan baik-baik barakallahu fikum, mendoakan pemimpin dengan kebaikan adalah perkara yang diwajibkan. Paham ya? Perkara yang disyariatkan barakallahu fikum seperti itu. Wa hadza min fikhi rahimahullah. Ini termasuk bentuk fikihnya beliau, pemahaman beliau terhadap Na'am barakallahu fikum situasi, kondisi dan juga hadis. Li'anna salahal muslimin bisalahi sultan. Karena baiknya kaum muslimin itu tergantung dengan baiknya pemimpin gitu loh. Kalau pemimpinnya baik insyaallah rakyatnya pun juga baik. Tapi kalau pemimpinnya jelek, banyak yang suka korupsi, rakyatnya pun enggak jauh beda. Antum saksikan orang-orang yang demonstrasi itu. Ha? Dilarang korupsi, dilarang mengambil harta orang lain. Mereka sendiri banyak yang korupsi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena seperti itu enggak akan mendatangkan kebaikan. Minta jangan korupsi, mereka sendiri korupsi. Allah musta'an. Naam. Faminan nasihati liwulatil umur an tad'uwa lahum. Maka termasuk bentuk nasihat kepada para pemimpin adalah mendoakan untuk mereka. Allah musta'an. Insyaallah taala yang berikutnya Nah, sebagai penutup juga kita lanjut kepada pertemuan yang akan datang dan Nah barakallahu fikum yang paling terpenting jangan sampai terlupakan kita senantiasa mendoakan pemimpin kita agar mendapatkan hidayah dan juga taufik dan juga diberikan keistiqomahan di atas agama yang benar itu doa yang paling bagus barakallahu fikum enggak perlu kata ikut andil turun di jalan-jalan teriak-teriak demonstrasi kudeta revolusi atau yang semisalnya nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin